Ialah beliau terbiasa memberikan wejangan-wejangan wasiah-wasiah kepada person-person sahabatnya pada kondisi-kondisi tertentu dan bahkan memanfaatkan sebuah kondisi tersebut. Memanfaatkan situasi tersebut. Dalam sebuah kesempatan ketika sedang di atas kendaraan bersama dengan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengambil kesempatan untuk memberikan ilmu, memberikan wujangan kepada beliau. Dengan mengatakan, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad." Beliau mengatakan, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Dipanggil lagi, ya Mu'ad. Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Tiga kali. Upaya supaya sahabat tersebut memperhatikan apa yang belum sampaikan. Belum menanyakan atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah. Apa kamu tahu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Dijawab Allah wa rasuluhu a'lam disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi ilmu tersebut haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a hak Allah atas hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak syirik sedikit pun dengan apapun wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a dan hak hamba atas Allah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak syirik kepada Allah Azza wa dengan apapun. Intinya adalah beliau mengambil kesempatan untuk memberikan wasiat kepada sahabatnya. Pada kesempatan yang lain ketika ada sahabatnya terutama yang masih belia yang masih muda ada di belakangnya beliau maka dia berkesempatan untuk memberikan taklimat, memberikan taklim, taklim, pengajaran-pengajaran ilmu. Dalam Sunan Tirmidzi dan dia sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dikisahkan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman Suatu hari aku ada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Beliau mengatakan ya ghulam inni wa'allimuka kalimat. Wahai anak muda, aku hendak memberikan ilmu, menyampaikan ilmu kepada engkau, mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Disebutkan tausiah-tausiahnya. Masyhur dalam hadis, ihfazillah yahfazka ila akhirih. Juga dalam kesempatan yang lainnya lagi beliau mendekati sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menepuk pundaknya dipegang kedua pundaknya sambil memberikan wasiatnya kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang menyeberangi jalan wa hakadha barakallahu fikum dalam banyak kesempatan dalam banyak riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terbiasa memberikan mauidhah mauidhahnya ujangan-ujangannya kepada para sahabat atau kepada person sahabat pada waktu tertentu atau memanfaatkan sebuah momen yang intinya adalah menyampaikan wasiah, menyampaikan mauidhah, menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum atau person-person sahabatnya. Itu semua barakallahu fikum menunjukkan hers semangat yang begitu tinggi kesungguh-sungguhan yang begitu membaca pada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Ini pula barakallahu fikum merupakan prinsip agama. Ad-din an-nasihah agama atau nasihat. Juga merupakan sifatnya orang-orang yang selamat dari berbagai macam kerugian. Allah menegaskan dalam firman-Nya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr demi waktu, demi masa, demi demi waktu asar Sesungguhnya umat manusia semua dalam kerugian kecuali orang-orang beriman yang beramal saleh dan yang saling memberikan tausiah dengan al-haq dengan al-haq dan as-sabr dan kesabaran. Maka ya azakumullah pada momen tertentu dan kesempatan tertentu sangat penting bagi kita semuanya untuk memberikan wasiah, memberikan tausiah memberikan mau'idah kepada kaum muslimin secara umum dan para, para ikhwah secara khusus dan bil akhas lebih khusus lagi kepada para tulabul ilmi kepada para pencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'akul maka dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah wasiah kepada antum sekalian terutama untuk para tulabul ilm. Satu wasiat satu wasiat. Namun di dalamnya mengandung sekian banyak konsekuensi-konsekuensi. Yaitu wasiat untuk masing-masing kita berupaya menggapai masa depan yang cerah. Cerahkan masa depanmu cerahkan masa depan kamu. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih al-mustaqbalu tayyib. Untuk meraih masa depan yang baik, masa depan yang bagus, masa depan yang cerah untuk diri antum masing-masing. Ikhwan fillah, kalimat ini adalah kalimat yang sangat disukai oleh semua pihak. Baik awamun nas atau kaum muslimin secara umum mereka sangat menyukai kata-kata ini. Masa depan yang cerah, yang baik, yang bagus. Meraihnya, mendapatkannya. Untuk ini pula mereka berusaha dengan berbagai macam upaya-upaya mereka. Ini pun juga sangat dicintai, disukai oleh para tulabul ilm mestinya. Ingin mendapatkan mustaqbarut tayyib, masa depan yang bagus, yang baik. Ketahuilah barakallahu fikum bahwasanya al-mustaqbarut tayyib masa depan yang cerah yang baik itu dalam pandangan Islam menyeluruh sifatnya umum meliputi mus al mustaqbaru tayyib fi hadhil hayati dunia masa depan yang bagus yang baik yang cerah di dunia ini wal mustaqbaru tayyib fil barzakh juga masa depan yang bagus yang yang baik yang bagus di alam barzakh nanti dan puncaknya ialah al mustaqbaru tayyib fil akhirah di akhirat nanti dengan meraih al-jannah jannahnya Allah Azza wa Jal, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaukan dalam Islam dan ini pula yang kita maukan dalam tausiah kali ini. Cerahkan masa depan kamu di dunia ini, dalam barzakh nanti dan di akhirat nanti. Menggapai masa depan yang cerah, yang baik, yang bagus secara umum. Bukan semata-mata masa depan duniawi. Bukan semata-mata yang berkaitan dengan materi. Bukan semata-mata terkait dengan kehidupan dunia semata, bukan. Tapi yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita maukan lebih luas daripada itu meliputi tiga perkara al mustaqbal tayyib fil hayati dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Barakallahu fikum. Ini khonafidinazakumullah harus diwujudkan dengan amaliyah. Tidak bisa digapai dengan al-amani, dengan angan-angan. Tidak bisa. Tidak bisa dengan semata-mata berangan-angan. Tapi harus ada perwujudannya, ada pembuktiannya. Sehingga di sana barakallahu fikum ada beberapa eh, konsekuensi-konsekuensi upaya-upaya asbab-asbab untuk menggapai al mustaqbaru tayyib. Yang pertama Yang pertama ialah barakallahu fikum rubahlah dirimu. Rubahlah dirimu. Perbaikilah dirimu dengan menjadi sosok insan, sosok muslim, sosok talibul ilmi yang salihun muslih. Barakallahu fikum. Rubahlah dirimu. Perbaikilah dirimu. Dengan engkau menjadi sosok insan, sosok muslim, bahkan sosok seorang talibul ilmi yang saleh dan muslim. Saleh kepada Allah Azza wa Jal, saleh baik kepada sesamanya, wa muslim dan memperbaiki orang lain dengan kesolehan tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di Ar-Ra'd ayat yang ke-11 menjelaskan tentang konsep dan prinsip ini. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim ini meliputi al-kaum secara luas dan meliputi afradnya, individu-individunya. Kalau kepingin Allah merubah kondisimu, kalau kepingin Allah memperbaiki keadaanmu, maka rubahlah diri kamu sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Taghyirun nafsi itu dengan islahun nafsi. Merubah diri itu dengan cara islahun nafsi, perbaikan diri. Perbaikan diri itu dengan salahun wa islah. Dengan salahun wa islah. Salah menjadi hamba Allah yang saleh. Islah menjadi hamba Allah yang memperbaiki orang lain. Ini kunci para fikum. Dua poin, salahun wa islah. Terkait dengan solahun, menjadi hamba Allah yang baik, yang saleh, tentu kuncinya ialah al-iman wal amal saleh. Kuncinya adalah iman dan amal saleh. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas dasar ilmu. Iman dan amal saleh, iman dan takwa kepada Allah yang dibangun di atas dasar ilmu. Tiga poin. Berarti ilmu, iman, dan amal. Anda perhatikan para fikum dalam beberapa riwayat dan beberapa dalil. Juga dalam beberapa ayat. Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya s.a.w. memberikan jaminan memberikan janji-janji yang hak bagi orang-orang yang berilmu, yang beriman, yang beramal dengan semua kebaikan dunia dan akhirat. Terkait dengan al-ilmu. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fitid. Barang siapa yang Allah kehendaki khairan kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama. Kalimat khairan di sini umum. Dikarenakan dia isim nakirah jatuh setelah ada tu syartin man. Umum meliputi khair khairul dunia wa khairul akhirah. Kebaikan-kebaikan duniawi dan kebaikan-kebaikan ukhrawi. Maka artinya barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan akhirat yang meliputi di alam barzakh dan di uh, akhirat nanti, Allah pasti akan pahamkan dia tentang perkara agama. Kuncinya adalah al-fiqhu fiddin. Paham agama. Memahami bimbingan agama. Itulah yang namanya al-ilmu. Jadi untuk kita bisa menjadi hamba Allah yang saleh dan musleh, saleh dan menjadi orang yang memperbaiki keadaan umat yang lainnya, kuncinya al-ilmu, harus belajar ilmu agama mengkaji ilmu agama, mengkaji ilmu din dari mulai akidahnya, ibadahnya, hukum syariatnya, ha? Hmm, terkait dengan dakwah, muamalah, adab, semuanya. Dengan ilmu ini akan mendapatkan apa yang diharapkan. Dengan ilmu kita akan bisa menggapai semua kebaikan. Maka masa depan kamu akan cerah. Ketika antum sebagai sosok insan, sosok muslim yang talibul ilmi syar'i. Muslim yang punya semangat mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Engkau belajar agama, engkau mempelajari Al-Qur'an, menghafal Qur'an, menghafal, mengkaji hadis, mengkaji ilmu-ilmu yang lain dari ilmu syar'i. Tindakan antum belajar itu mempelajari, mengkaji, mengroja'ah dan segala macamnya adalah upaya untuk menggapai kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Upaya untuk menggapai yang namanya al-mustaqbarut tayyib. Masa depannya bagus. Apa yang kamu inginkan? Semuanya ada pada tolabul ilmi. Kebaikan dunia apapun bentuknya, tolabul ilmi. Kebaikan akhirat dengan berbagai macam makna dan luasnya makna tersebut dengan talabul ilmi. Ini yang pertama ya. Juga terkait dengan iman dan amal saleh sebagai perwujudan ilmu antum. Iman ialah kita memiliki akidah yang sahihah. Akidahnya benar, akidahnya sahih, manhajnya lurus. Iman terkait dengan perkara prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip manhajiyah. Sahih dengan bimbingan Quran dan sunnah, manhajnya lurus dengan pemahaman salaf, diwujudkan dengan al-amalu saleh, amal saleh meliputi melaksanakan perintah-perintah agama dan yang kedua menjauhi larangan-larangan agama. Fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Melaksanakan yang diperintahkan baik yang wajib ataupun yang sunnah dan meninggalkan yang dilarang baik yang haram ataupun yang makruh. Amal soleh dengan penuh keikhlasan lillahi taala dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan iman dan amal soleh ini antum akan mendapatkan janji yang pasti dari Allah Azza wa Jalla semua akan baik. <clears throat> Allah menegaskan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-97 dan setelahnya. Allah menyatakan man amila salihan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik dia laki-laki ataupun dia wanita, dalam keadaan dia beriman Dua poin ini ya, ikhwan. Amal soleh dengan dasar iman. Allah mengatakan dengan pasti, dengan takkid. nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Maka sungguh kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang tayyibah. Ada lam takkid. Ada nun taukid thakilah. Fala lam taukid nuhyiyannahu nun taukid tsaqilah. Betul-betul sungguh-sungguh sungguh pasti kami akan anugerahkan untuk dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ada yang memaknakan dengan duniawi, ada yang memaknakan dengan ukhrawi. Kehidupan yang baik dimaknakan dengan qanaah dalam perkara duniawi. Dan meliputi semua hayatan thayyibah. Ada hayatan tayyibatan fid dunia, ada hayatan tayyibatan fil akhirah. Umum ya ikhwan. Bayangkan kehidupan yang tayyibah di dunia ini. Dapat rezeki yang halal. Allah kasih kona'ah pada kita merasa cukup dengan apa yang Allah kepada kita. Dikasih keimanan, dikasih hidayah, dikasih taufik, dikasih ilmu kehidupan yang sakinah, yang tenang, tentram di dunia ini. Jangan dibayangkan harus mewah, harus banyak uang. Tidak. Kehidupan yang baik itu terkait dengan syar'inya. Rezekinya halal, pokoknya haram. Rezekinya lancar. Kona'ah. Ada ilmu, ada iman, ada amal, ada taufik, hidayah bin Allah Azza wa Jal. Betul-betul kehidupan yang damai, yang tentram, yang menyenangkan di dunia ini wa tayyibatan fil akhirah. Kehidupan yang baik di akhirat nanti dari mulai uh, naimul qabr, nikmat kubur di alam barzakh, puncaknya al jannah, surganya Allah azza wajalla. Dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh yang membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'anul Karim didapatkan sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan iman dan amal soleh. Anda baca Al-Quranul Karim, disebutkan banyak keutamaan tentang takwa kepada Allah Azza wa Jal. Juga terkait dengan sabda, sabda Nabi kita Muhammad SAW, Alaihi Wasallam juga sangat banyak sekali disebutkan di sana keutamaan-keutamaan iman dan amal soleh. <clears throat> Intinya semuanya menuju kepada satu titik yaitu al-mustaqbarut Tayyib, masa depan yang bagus. Dengan apa Ikhwan? Dengan ilmu. Dengan iman. Dengan amal saleh. Ilmunya syar'i, ilmunya mapan, ilmunya kokoh, imannya bagus, sahih, akidahnya benar, sahih, manhajnya lurus, disertai dengan amalan saleh, melaksanakan perkara yang diperintahkan, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla, maka tercapai semua yang namanya al-mustaqbalut thayyib. Ini semua menjadikan masing-masing kalian sebagai saleh atau salihin. Orang-orang saleh, orang-orang yang salihin terkait dengan antum pribadi. Ini kunci al-mustaqbarut tayyib. Barakallahu fikum. Baru kemudian yang kedua menjadi muslih, muslihun. Orang yang berupaya memperbaiki keadaan orang lain. Ini untuk menyempurnakan keadaan kita. Jadi hamba Allah yang sempurna dengan solahun wa islah. Bukan semata-mata untuk kita pribadi, tapi juga untuk yang lain. Islah. Barakulahikum. dengan menyampaikan ilmu, dengan mendakwahkan ilmu, dengan memberikan tausiah-tausiah bil haq bil sabr kepada orang lain, maka akan sempurna. Anda perhatikan surat yang tadi kita bacakan di awal tentang orang-orang yang selamat dari kerugian. Allah mengatakan dalam firman-Nya wal asr demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sungguh al insan semua insan dalam kerugian. Allah mengecualikan illalladzina amanu wa amilus salihat kecuali yang beriman dan beramal saleh. Ini untuk kalian sendiri. Namanya salahun fi nafsik. Perbaikan diri kamu, kesolehan diri kamu dengan iman dan amal saleh yang dibangun di atas dasar ilmu. Ada lagi yang dua lagi yang lainnya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr dan mereka saling memberikan wasiat dengan al-haq dan saling memberikan tausiah dengan kesabaran. Ini untuk orang lain. Namanya islahun. Setelah e, keadaan dirinya dirubah dengan baik, diperbaiki dengan bagus, dengan iman dan amal saleh, dia memperbaiki orang lain dengan tausiah-tausiah kebenaran dan tausiah-tausiah kesabaran. Hada huwa al-insanul kamil insan yang sempurna yang menggapai semua tingkatan semua derajat semua keutamaan salihun fi nafsih wa muslihun li ghairi saleh pada dirinya dan memperbaiki orang lain Ini yang namanya al-kamal yang sempurna barakallahu fikum dan selamat dari kerugian di atas ada sebagian pihak barakallahu fikum yang mau menyempurnakan dua keadaan ini salihun fi nafsihi wa muslihun li ghairihi. Ini yang afdal yang sempurna. Ada sebagian pihak barakallahu fikum hanya berkutat pada dirinya sendiri. Salihun fi nafsi. Tapi tidak masuk kepada poin kedua muslihun li ghairi. Bagus tapi kurang. Ada lagi pihak yang ketiga barakallahu fikum terbalik. Muslihun li ghairihi Walaisa salihan fi nafsih. Ada lagi yang semangat untuk memperbaiki orang lain. Untuk mengislah orang lain. Menyampaikan perbaikan, menyampaikan ilmu, menyampaikan bimbingan, arahan-arahan. Tapi dia melupakan dirinya sendiri. Ini merupakan kebiasaannya ahli kita. Atak murunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Dikecam dalam Islam. Apakah kamu memerintahkan orang lain dengan kebajikan? Islah. Sementara engkau melupakan diri kamu sendiri, melupakan salah. Sementara engkau membaca Alkitab, apakah kamu punya akal? Ini pula yang Allah katakan dalam ayat yang lainnya lagi, barakallahu fikum ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau mengucapkan apa yang tidak kamu amalkan? Sungguh sangat besar murka dari Allah, engkau mengucapkan apa yang kamu amalkan. Semangat islah, tapi tidak sholah. Yang ini para klasikum dikecam dalam Islam, dikecam dalam Islam. Ibaratnya lilin, ketika dinyalakan menerangi orang lain, menghancurkan diri sendiri. Ada mazmum. Ada lagi yang keempat yang lebih parah lagi. Lahwa salih nafsi walahwa muslihun di ghairih. Enggak ada dua-duanya. Orangnya tidak soleh, orangnya imma fasik, imma fajir, apalagi mungkin imma lebih daripada itu mubtadi munharif kafir musyrik dirinya nggak soleh apalagi islah memperbaiki yang lainnya la huwa salihun fi nafsihi wa la huwa muslihun li ghairihi wa hadha syarrun nasi Allahi tabaraka wa taala ini orang yang paling jelek di sisi Allah azza Jalla. yang dikatakan sumun bukmun orang yang tuli yang buta nggak punya akal dikatakan syarat jawab yang melata, yang paling jelek dari perkara yang melata di muka bumi ini barakallahu itu Maka ya yang kita harapkan dari antum sekalian ialah perbaikilah diri kalian, rubahlah diri kalian dengan solahun wa islah. Salah dengan ilmu, semangat talabul ilmi, semangat belajar lillahi tabaraka wa taala. Kemudian dengan al-iman, dengan akidah yang sahihah, dengan iman yang benar, dengan manhaj yang lurus, manhaj disertai dengan amal saleh. Amal saleh melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah-perintah agama yang wajib yang sunnah dan melarang larangan-larangan agama yang haram yang makruh dengan ikhlas dan mutabaah. Barakallahu fikum. Kemudian barakalafikum islahun li memperbaiki orang lain. Maka semua yang kita upayakan selama ini kita belajar, kita tolakul ilmi. Nah, dari mulai dasar belajar tajwid, baca Quran sampai bisa baca Quran, fasih, tahsin, tajwid. Nah, kita menghafalnya, kita mempelajarinya, kita membaca hadis, mensyarah hadis, terus tolapul ilmi. Yang kita upayakan selama ini itu merupakan upaya untuk meniti jalan menuju al mustaqbarut thayyib, masa depan yang cerah, dunia akhirat. Yang selama yang kita upayakan, kita berupaya mengkaji akidah, mengkaji tauhid, mengkaji uh, e, usul iman, prinsip keimanan, mengkaji perkara manhajiyah, manhaj salaf itu upaya meniti menuju al-mustaqbal thayyib. Kita barakallahu fikum uh, bersemangat dalam beramal saleh, semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, semangat beramal, entah itu kita berzikir, kita berdoa, membaca Al-Qur'an, salat, wajib, qabliyah, ba'diyah, puasa dan yang lain-lain dari beragam amal yang kita kerjakan selama ini itu merupakan upaya menuju al-mustaqbalut thayyib. Ingat yang memberikan janji Allah Azza wa Jal dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mengkhawatirkan apapun di depan nanti ketika kita sudah memiliki ilmu, semangat berilmu, semangat beriman, semangat bermanhaj, semangat berakidah yang benar dan semangat beramal saleh. Janji itu dari Allah Azza wa Jalla dan Allah tidak akan menyelisih janjinya barakallahu fikum. Waktu terus berjalan, Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan masing-masing kita insya Allah telah akan mendapatkan semua tadi. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan alam barzakh, kebaikan akhirat dan isi istiqomahlah di hati ini semua maka akan mendapatkan yang namanya husnul khitam, husnul khatimah dalam kehidupan kita berujung kepada naimul qabr nikmat kubur di alam barzakh nanti dan puncaknya adalah barakallahu fikum uh, al-jannah surga dari Allah azza wajal dan nikmat yang paling puncak ialah kelezatan bisa memandang dan melihat wajah Allah azza wajal di surga nanti. Mudah-mudahan uh, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua dan juga hidayahnya kepada kita semua sehingga kita senantiasa diberi taufik, diberi hidayah untuk tolabul ilmi, untuk beriman, berakidah, bermanhaj yang benar, untuk beramal saleh dalam kehidupan sehari-hari.